Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandum Hausul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 146. Kemarin sudah kita sebutkan kisahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengenai apa kemarin? Mengenai fikihnya beliau sangat mendalam sekali. Jadi ketika beliau melewati kaum Tatar, kaum Tatar itu kaum yang ganas, mereka itu enggak pandang bulu. Kalau bukan Tatar enggak mau ikut tidak mau ikut pasukan Tatar dibunuh. Nah, ketika melewati kaum Tatar mereka lagi mabuk-mabukan, Syekhul Islam ditanya sama temannya eh, yang waktu itu bersama beliau, "Kenapa engkau tidak melarang kemungkaran tersebut?" Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah "Kalau seandainya aku melarang, Nescaya apa mereka akan meninggalkan meminum minuman keras tapi mereka akan menghancurkan kehormatan kaum muslimin. Maksudnya itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih parah gitu ya. Akan menimbulkan kemungkaran kerusakan yang lebih parah yaitu menghancurkan, merobek-robek kehormatan kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin seperti itu. Akhirnya Syekhul Islam kan sengaja mendiamkan itu, sengaja tidak mengingkari. Dalam rangka apa? agar tidak menimbulkan kemungkaran yang, yang lebih besar. Mohon salah. Seperti itu terkadang harus kita miliki. Jangan sampai kita setiap kemungkaran langsung kita ingkari dengan eh, semena-mena atau semisalnya tapi dilihat dulu. Melihat apakah dengan pengingkaran kita, kita itu akan selesai kemungkaran atau akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, itu perlu kita perhatikan. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, apa soalnya? Seperti itu ya caranya. Jadi ketika kita ingin mengingkari kemungkaran kan sudah ada kita lewati. Kita sudah melewati hadisnya ada tiga tahapan. Pertama dengan tangan kalau mampu. Kalau mampu, tidak mampu dengan tangan dengan apa? Dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya dengan hatinya. Paham ya? Itu pun pengingkaran-pengingkaran tadi itu upayakan kita melihat terlebih dahulu apakah dengan pengingkaran tersebut akan hilang kemungkaran atau justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Faham ya? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi wa hadhil qa'idatu laha furu'un katsirah. Kaidah ini memiliki cabang yang banyak. Qad yastahdhiru al-insanu minha far'an aw far'ain aw akthar. Terkadang seseorang mampu mendatangkan Nah barakallahu fikum pada kaidah ini satu cabang atau dua cabang bahkan lebih. Walakin akan tapi idza akhad idza akhadha ala anha qa'idatan ala anha qa'idatun mundabitatun fa innahu yantafi' biha bila syak. Tapi apabila dia mengambilnya, seseorang tersebut mengambil kaidah tersebut sebagai kaidah yang pasti yang akurat, maka niscaya apa? Dia akan bisa mengambil manfaat dengannya tanpa diragukan lagi. Faham ya? dia akan bisa mengambil manfaat tanpa diragukan lagi. Kalau menjadikan itu kaidah yang mundhabithah, kaidah yang pasti yang akurat. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Apa tadi kaidahnya tadi? Kaidahnya tadi apa? Kaidahnya sebelum tadi. Na'am barakallahu takdimu akhaf al-mafsadatain ala uliyahuma. Itu kaidahnya. Mendahulukan mafsadah lebih ringan daripada apa? Di antara dua mafsadah yang ada. Faham belum? Kalau ada dua kerusakan, ada yang tinggi, ada yang ringan, antum terpaksa harus melakukannya. Maka milih yang mana? Pilihlah yang paling ringan mafsadahnya. Faham soalnya saya Memilih yang paling ringan mafsadahnya. Jangan malah memilih yang paling besar. Faham ya? Itu kaidah itu penting itu ya. Kaidah itu penting di nah barakallahu fikum dihafalkan kemudian juga diterapkan. Fa in qala qailun kalau seandainya ada orang berkata, "At-ta'biru bil madzalim" fi muqabalatil masalih ghairu ma'lufin. allah ini sampai ungkapan ada disebutkan. Kalau ada orang yang mengatakan ungkapan dengan madzalim, madzalim itu kan kedzaliman-kedzaliman. Eh, kalau dijadikan lawan daripada masalah yaitu manfaat atau kebaikan, ghairu ma'luf tidak dikenal. Ma'luf itu enggak dikenal, ghairu masyhur. Li'anal ma'lufa dikarenakan yang sudah dikenal di hadapan orang an yu'abbar bil mafasid yaitu diungkapkan dengan mafasid. Masalih lawannya apa? Mafasid. Itu dikenal enggak? Dikenal. Masalih kebaikan-kebaikan. Maslahat-maslahat, manfaat-manfaat. Lawannya mafasid kerusakan-kerusakan. Tepat atau enggak ini? Tepat. Itulah yang dikenal oleh manusia. Tapi di sini beliau mendatangkan lafaz apa? Madzalim gitu loh. Kedzaliman-kedzaliman. kan orang enggak kenal gitu loh. Faham soal nih Abdullah? Mafhum? Jadi di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih al faimin dalam pantunnya yang sudah kita baca kemarin itu, beliau menyebutkan lafaz apa? Naam wal aksu fil madzalimi. Kalau seandainya beliau menggunakan lafaz wal aksu fil mafasidi, nah itu memang lawannya. Masalah lawannya apa? Mafasid itu loh. Paham belum? Tapi enggak masalah, kita lihat lagi. An yu'abbar bil mafasid fi muqabalatil masalih. Yang tepatnya dalam artian yang dikenal oleh orang itu adalah apa? yaitu diungkapkan dengan lafaz mafasid berhadapan berlawanan dengan masalah tepat, masalah mafasid, ya enggak? masalah kebaikan-kebaikan, manfaat lawannya mafasid kerusakan-kerusakan. Mahum insyaallah? Naam. Kita lihat jawabannya. Fal jawab jawabannya. Awalan pertama, annal ladzi ja'ala an nadhim yu'abbir bil madhalim darurat asy Masyaallah. Faktor yang pertama, faktor yang menjadikan muallif an nadhim pembikin pantun tersebut mengungkapkan dengan lafaz madzalim karena darurat syi'riyah. Paham ya? Darurat syi'riyah. Terkadang dicocokkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan alur pantunnya. Karena dalam pantun dalam puisi itu terkadang apa? Yang tanwin jadi enggak tanwin. Yang enggak tanwin jadi tanwin. Fi'il ada yang semula enggak tanwin bisa ditanwin. Paham ya? Bayangkan itu. Idrid idribin Paham ya? Karena ngikutin apa? Ngikutin alur pantun tadi itu. Faham ya? Nah, antum lihat yang cocok ya. Wa qaddimil a'la ladat tazahumi. Tazahumi ya. Mim enggak itu akhirnya, Mim. Fi salihin wal aksu fil madhalimi. Mim, mim. Cocok enggak? Cocok enggak? Cocok. Coba kalau antum ganti. Fi salihin wal aksu fil mafasidi. Dal sama mim. Cocok enggak? Enggak cocok gitu loh. Faham belum antum? Faham enggak? Hah? Faham enggak antum? Di situ tuh lihat itu di pantunnya itu. Wa dimil alala ladat tazahumi. Mim akhirnya. Fi salihin wal aksu fil madzalimi. Mim. Cocok enggak? Cocok. Namanya darus syair namanya. Mafhum Isa? Isa. Ayo, coba kalau antum ganti. Fi salihin wal aksu fil mafasidi. Lafadznya benar, memang benar itu ya. Cuman enggak cocok itu loh. Dal kok lawannya mim. Sedang awalnya mim kok setelahnya dal. Faham belum? Jadi kalau pantun itu antum bacanya kalau di domah jadi ya di domah gitu ya, jangan domah antum sukun itu kurang bagus. Ya artinya sama, cuman untuk didengar lantunannya kurang bagus ya enggak? Wal aslu fi adatinal ibahah. Itu kalau antum kasrah malah enggak bagus. Wal aslu fi adatinal ibahati. Kurang bagus. Yang sukun sukun. Eh, ya kan? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a asariful ibahah. Sukun sukun. Paham belum? Faham insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat lagi sini. Kita lihat lagi. Sanian jawaban yang kedua, annal madzalima mafasidu. Madzalim itu juga mafasid. Madzalim kan kedzaliman-kedzaliman, kerusakan zalim atau enggak? Ayo na'am. Li'anna al-mafsadah dzulmun, dikarenakan kerusakan itu adalah kedzaliman. Kerusakan adalah apa? Bentuk kedzaliman. Na'am. Imma li nafsi. aw li imma kedzaliman terhadap dirimu sendiri atau kepada orang lain. Karena kerusakan juga kedzaliman. Antum merusakkan barang orang lain, dalim dalim enggak? Dalim. Antum merusakkan barang antum sendiri, dalim enggak? Naam. Walihada qala ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama menyatakan fi qouli ta'ala yaitu di dalam ucapan Allah taala wa idza qila lahum la tufsidu fil ard apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi qalu la tufsidu bil ma'asi wa zulm jangan kalian merusak membuat kerusakan di muka bumi dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kezaliman. Mahum insyaallah Isa? Ayo na'am. Ini perhatikan baik-baik ya. Fal mafasidu wal madhalimu mutaradifan. Masyaallah. Mafasid, kerusakan-kerusakan wal madhalim, kezaliman-kezaliman mutaradifan. Dua kata yang mutaradifan, bersinonim. Persamaan kata. Mafasid itu ya madhalim, madhalim ya mafasid. Cuman beda apa? Beda apa? Cuman beda apa? Beda lafadznya saja. Nah, itu namanya sinonim. Kalau antonim lawan kata. Kalau akronim, apa akronim? Katanya lafadznya sama, maknanya berbeda. Seperti itu. Kalau sinonim persamaan kata, beda lafadz maknanya sama. Itu namanya sinonim. Namanya sinonim. Faham soalnya? Eh, kita lihat. Fal mafasidu wal madhalimu mutaradifan fin nihayah min haitsul ma'na aw mutaqariban. Ujung-ujungnya mafasid sama madzalim itu mutaradifan, bersinonim. Eh? Nah, ditinjau dari siapa maknanya? Aw mutaqariban atau berdekatan maknanya. Taruhlah enggak sama tapi maknanya berdekatan. Walakin an-nazima ittara ila kalimah al-madzalim min ajli rawi. Masya Allah. Akan tapi Nah, pembikin pantun ini Syekh eh, Muhammad bin Shalih al rahimatullah beliau terpaksa untuk menggunakan kalimat apa? Menggunakan kata madzalim dalam rangka apa? Min ajli rawi. Dalam rangka untuk apa? Mencocokkan enam mencocokkan huruf akhir pantun. Rawi itu maksudnya huruf akhir pantun harus cocok. bersama sama. Paham ya? Sajak lah istilahnya gitu ya. Nah, kalau film Contohnya apa sih? Eh? Kalau sajak Indonesia kan sepatutnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Cocok itu paham ya? Itu maksudnya apa? Di dalam pantun bahasa Indonesia saja ada yang istilah aturan-aturan kayak gitu. Bahasa Arab juga sama gitu loh. Kalau pantun yang pertama barisan pertama kok akhirnya mim, barisan berikutnya juga mim, dicocokkan, disamakan gitu ya. Ya kan? Nah, antum lihat tadi ya, ana ulangi lagi biar antum Semakin faham? Wa qaddimil a'lala datasahumi mim. Fi salihin wal aksu fil madhalimi. mim. Ya enggak? Coba so, kalau antum fil mafasidi mim setelah ngedal, cocok enggak? Enggak cocok. Mafhum isa? Ayo na'am kalau fikum seperti itu. Dalam pantun seperti itu. Cuman ada yang sebut, disebutkan kosidah. Kalau kosidah itu tergantung dia namanya apa. Kalau kosidahnya mimiyah akhirnya mim semuanya. Nuniyah nun semuanya. Ha'iyah hak semuanya lamiah lam semuanya akhirannya. Faham ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau pantun yang sifatnya enggak beraturan, itu biasanya dicocokkan apa? Dicocokkan imah harokatnya, imah hurufnya. Faham ya? Pertama mim, kedua mim, seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Fa in qala qailun kalau ada orang mengatakan lagi, hal hunaka dalilun ala taqdimil a'la fil masalih wa taqdimil adna fil mafasid? Nah, pertanyaan yang bagus ini. Sekarang apakah di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harus mendahulukan manfaat yang lebih tinggi ketika bertemu antara dua manfaat ada yang lebih tinggi dan lebih rendah didahulukan lebih tinggi dan mendahulukan na'am barakallahu fikum melaksanakan atau melakukan perbuatan kerusakan yang lebih rendah ketika bertemu antara dua kerusakan pilihannya ada yang rendah ada yang tinggi apakah ada dalilnya gitu loh kita milih itu ada dalilnya atau tidak kulna kita katakan na'am iya Fihi dalilun wa ta'lil. Ada dalilnya dan ada ta'lil wa ta'lil alasan. Eh, ada apa tadi Abdullah? Ada dalilnya dan ada apa? Alasannya gitu loh, enggak sembarangan. Jadi kita nyuruh milih yang paling rendah ketika dipaksa untuk berbuat suatu kerusakan. Paham ya? Atau milih yang paling tinggi eh, ketika harus melaksanakan suatu perbuatan. Paham ya? Nah, eh, di antara apa dua, perka, dua perbuatan yang baik atau ada maslahannya, itu ada dalilnya. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Amad dalilu ala taqdimil a'la fil masalih. Adapun dalil yang menunjukkan apa? Mendahulukan manfaat yang lebih tinggi, masalah itu bisa kebaikan sama manfaat ya. Fa umum qouli ta'ala maka dalilnya dengan keumuman perkataan Allah taala fastabiqul khairat. Ya enggak? Berlomba-lombalah kalian kepada perkara-perkara yang terbaik, khair. Dari kata akhyar, yang terbaik. Dan antum lihat semua dalil biasanya lafadznya gitu pertanyaannya. Eh, nah, barakallahu fikum. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man ahakun nas di husni sahabati? Ahakun nas. Pakai sempat tabdil kan? Siapa yang lebih berhak? Lebih berhak itu berarti ada yang berhak, ada yang lebih berhak. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memilih yang lebih gitu loh. Faham belum? Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga enam ada juga disebutkan dalam hadis yang lain yang lafadznya juga apa? menunjukkan bahwasanya sesuatu yang ada makna lebih itu upayakan didahulukan. Contohnya apa contohnya? Ain Islami khairun. Apa yang paling terbaik di dalam agama Islam ini? Khairun, paling terbaik, bukan yang baik. Baik banyak, yang terbaik itu yang dicarian itu. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. al-istibaqa ila syai' Na'am barakallahu fikum tuqaddam ilaih. Dikarenakan berlomba-lomba pada suatu kebaikan itu didahulukan. Nah, fa idza kana Allahu amarna an nastabiqa al khairat maka apabila Allah taala saja memerintahkan kita untuk apa? berlomba-lomba dalam kebaikan, dalla dzalika ini menunjukkan bahwasannya ala annahu bahwasannya ala annahu kullama kana akhyar fa innana ma'murun bil istibaq ilaihi masyaallah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya kalau seandainya perkara itu lebih baik lagi justru itu diperintahkan kita berlomba-lomba padanya. Yang baik aja diperintah berlomba-lomba, apalagi yang lebih baik itu loh. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Contohnya tadi itu, hadisnya siapa tadi itu? Hadis Abi Hurairah ya. Nah barakallahu fikum Rasulullah ditanya siapa manusia yang paling berhak atau berbakti padanya? Yang paling berhak. Bukan berarti yang lainnya enggak berhak, yang lainnya berhak juga. Yang paling berhak siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu tiga kali. Yang keempat huruf kemudian bapakmu. Apakah kita enggak berhak berbakti kepada bapak? Berhak atau enggak? Berhak, cuman ada yang lebih berhak lagi yaitu ibu. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Tanpa ibu mungkin atau enggak lahir di dunia ini. Paham ya? Iya kan? Kita semuanya sama. Nah, pasti melalui proses nah barakallahu fikum ibu tadi itu. Nah. Kita lihat di sini. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ayo kita lihat di sini. Wa amal mafasid, adapun mengenai mafasid kerusakan-kerusakan, fali Allah Subhanahu wa taala qol, dikarenakan Allah taala telah menyatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Ini perhatian Bapak ini. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyeru selain Allah taala. Karena apa? Dikarenakan mereka akan mencaci maki Allah dalam keadaan apa? Aduan, dalam keadaan memusuhi bighairi ilmin tanpa ilmu. Maksudnya bagaimana? Antum atau kita dilarang mencaci maki sesembahan orang kafir karena khawatirnya mereka balas dengan yang lebih kecil gitu loh. Paham belum? Berhala kamu tuh apa patung, enggak bisa apa-apa, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, jelek. Akhirnya mereka nanti ngajak-ngajak. Lah memangnya Allah itu ada? Nah, ngajak-ngajak gitu. tuh billah ya. Nabi Muhammad itu juga enggak ada, ngajak-ngajak. Nah, itulah berarti apa? Kita ingin mengingkari kemungkaran, menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat itu dihindari. Faham? Ini dalilnya. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyembah, menyeru selain Allah. Kenapa sebanyak kau dilarang? Fayasubbullaha. Karena mereka akan mencaci maki Allah nanti. Faham belum Nisa? Hah? Faham belum? Akan ngapain tadi? Mereka akan ngapain? Akan mencaci maki Allah taala gitu loh. Faham alhamdulillah? Eh, mana kita lihat sini. Fahuna ta'arradat mafsadatan. Di sini ada dua kerusakan yang na barakallahu fikum yang bertemu di sini. Ada dua kerusakan yang berkumpul. Apa itu? Al-mafsadatul ula. Kerusakan yang pertama, perhatikan baik-baik ini ya. Tarku sabbi alihatul musyrikin, meninggalkan mencaci maki sesembahan orang musyrikin. Kalau kita tinggalkan, kita enggak mencaci maki, enggak menghina, kan juga mafsadah juga. Wa hadza qad yakunu haraman fa huwa mafsadatun, ya enggak? Yang seperti ini terkadang apa bisa jadi haram fahuwa mafsadatun ini termasuk kerusakan bila syak tanpa diragukan lagi li'annal wajiba dikarenakan yang wajib itu justru apa sabbu atau musyrikin mencaci maki menghina sesembahan orang musyrikin wa tandid biha wa tangfir biha dan juga apa mencaci maki na barakallahu fikum orang-orang yang menjadi tandingan untuk Allah taala dan barakallahu fikum dan juga membikin apa nah wajib untuk membikin mereka itu lari darinya wajib atau enggak wajib tapi di saat itu kita berpikir itu loh Jangan sampai ketika kita itu mencaci maki, menghina, mereka balas dengan penghinaan yang lebih besar itu loh. Faham belum? Faham maksudnya Abdul Aziz? Eh, Abdullah mafhum? Nah, kita lihat lagi. Wal mafsadah tsaniyah, kerusakan yang kedua, kerusakan yang kedua, na barakallahu fikum. Kita lihat sini. Sabbul ilah azza wa ini akan menimbulkan apa? cacian dan makian untuk Allah taala. Dari siapa ini? dari mereka. Dari mereka yang kita telah mencaci maki sembahnya tadi itu. Berarti ada dua kerusakan. Yang mana yang kira-kira kita harus apa lakukan sekarang? Kalau kita mencaci maki menghina sesembahan mereka wajib hukumnya. Cuman menimbulkan apa? kerusakan yang lebih parah. Sesembahan kita dihina, nabi kita juga dihina. Mahum soalnya ini. Mahum. Eh, terus milih yang mana gitu loh. Milih yang mana Abdurrahman? Nah, diam gitu loh. Sini diam. Kita lihat Barakallahu fikum hafizakumullah wa ma'lumun. Nah, dan perkara yang dari ketahui anna sabbal ilah azza wa jalla a'dham min tarki sabbi anatil musyrikin. Bahwasanya mencaci maki menghina Allah taala itu lebih besar daripada apa? Daripada kita meninggalkan mencaci maki sembahan orang musyrikin. Wa asyad mafsadatan dan lebih dahsyat mafsadahnya. Faham belum? Nah, faham soalnya ya? Kan mencaci maki Allah taala lebih besar parah itu daripada kita sekedar apa meninggalkan mencaci maki sesembahan mereka. Faham maksudnya? Nah, jangan sampai antum gara-gara menghina satu berhala, akhirnya malah mereka semuanya menghina Allah taala gitu loh. Dengan hinaan-hinaan yang tidak pantas. Kita lihat Walidzalika nahallahu an sabbi alihatul musyrikin. Oleh karena itu Allah Taala melarang dari mencaci maki sembahan orang musyrikin, idza kana sabbuha yastalzim sabbal musyrikin li rabbil alamin. Kalau cacian dan makian tersebut yang kita lakukan kepada sesama mereka akan menghantarkan mengharuskan apa? orang-orang musyrikin mencaci maki Rabb semesta alam. Kalau seperti itu keadaannya jangan, jangan dilakukan. Nah, terus bagaimana solusinya? Abdullah ngapain kalau jangan? Ya sabar diam. Paham ya? Karena kalau antum mencaci maki akan menimbulkan kerusakan lebih besar gitu loh. Menimbulkan mafsadah yang lebih a'dham. Mafhum insyaallah? Naam, kita lihat lagi. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah ay asnamahum. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah taala. Maksudnya berhala-berhala mereka. Fa yasubbullaha adwa bi ilmin yang mana kalau kalian mencaci maki selain mereka, mereka pun akan mencaci maki Allah dalam keadaan nam bermusuhan. Eh, namanya mereka musuh kita tanpa dasar ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti itulah kami hias-hiasi setiap umat itu amalannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka akhirnya menimbulkan apa tadi? kerusakan yang lebih besar yaitu mereka mencaci maki sesembahan kita. Yakni annakum idza sababtum alihatahum fasawfa yasubbuna ilahakum. Maksudnya kalian itu kalau mencaci maki sesembahan mereka, niscaya mereka pun akan mencaci maki sesembahan kalian. Fanaha an sabbi alihatul musyrikin, maka Allah telah melarang mencaci maki sembahan orang musyrikin li'annahu dikarenakan yatarattab alai akan menimbulkan, yatarattaban menimbulkan akan menimbulkan Nah barakallahu fikum atas perbuatan tersebut mafsadatun a'dham wa hiya sabbullah azza wajal akan menimbulkan kerusakan yang lebih dahsyat yang lebih besar yaitu apa? mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Bang kalau gini Bang? Apa yang kita lakukan kalau ini? gini? Sabar enggak mencela, diam saja. Paham ya? Terus berdakwah gitu ya. Kita lihat lagi. Dalil dan akhir, dalil yang lain. Rubbama yu'khad, bisa jadi diambil juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, dalil sini. Dalil dan akhir, dalil yang lain. Rubbama yu'khad min qauli ta'ala bisa jadi diambil dari ucapan Allah Ta'ala Wakat fassala lakum 'alaikum illa matturirtum ilaihi. Dan sungguh Allah Ta'ala telah merinci untuk kalian perkara-perkara yang Allah telah haramkan atas kalian kecuali kalau kalian terpaksa. Kalau terpaksa bagaimana Isa? Sesuatu yang haram jadi apa? Jadi apa? Jadi halal. Sesuatu yang semula mungkin ada penyakit, bangkai tahulah. Sekarang kalau enggak terpaksa ada bangkai. Nah, barakallahu fikum ada bangkai trowelu misalkan ada bangkai terowelu atau ada bangkai ayam lah. Antum lihat bagaimana? Menjijikkan enggak? Menjijikkan dan enggak mau makan itu loh. Karena dikhawatirkan ada penyakit. Tapi kalau darurat Allah telah angkat penyakit tadi yang haram jadi halal. Mau enggak mau atau masih makan bangkai tadi. Milih mana kemarin? Bangkai terowelu sama bangkai Nah barakallahu fikum himar ahli. Bangkai tromelu, bangkai kelinci itu sampai bang, sama bangkai keledai, milih mana antum? Eh, milih terowelu. Milih kelinci ya. Nah, kalau fiqom milih bangke, kelinci. Kenapa kok milih itu? Karena hukum asalnya halal. Sedangkan keledai hukum asalnya haram. Keledai yang mana yang haram? Piaraan. Eh, keledai namanya himar ahli. Himar wahsy halal. Nah, kalau fiqom Kita lihat di sini. Ini bagus sekali ya, masya Allah ya. Fa inna mazada ala qadril hajah min al mafasid la yuttar ilaih. La yuttar ilaih. Artinya apa? Sesungguhnya selebihnya, selebihnya yang melebihi kadar kebutuhan dari kerusakan-kerusakan tersebut tidak dianggap terpaksa. Fa yakunu baqiyan al asal wa tahrim. Maka kembali ke hukum asal haram. Paham belum? Ingat-ingat kemarin ya. Wa kullu mahdurin ma'ad darurah wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu darurah setiap perkara yang haram bersamaan kok darurat eh, bersamaan darurat apa kata al-imam Sa'di rahimatullah alaih apa wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ini penting biqadri ma tahtajuhu darurah sesuai dengan kadar daruratnya Faham belum? Kalau antum sudah makan satu piring sudah bisa tegak, tulang punggungnya sudah bisa tegak antum berjalan, jangan nambah piring yang kedua lagi. Nah, terus bagaimana Isa? Apa yang dilakukan? Kalau sudah sudah satu piring sudah bisa tegak kembali, bisa berjalan kembali, apa yang dia lakukan? Kalau nggak boleh nambah lagi. Apa yang dia lakukan? Kalau contohnya dia terpaksa makan bangkai. Eh, ada dua piring bangkai di situ sediakan. Ya istilahnya disitulah. Kalau dikasih piring kan dia bawa piring tapi nggak ada makanan itu, ada bangkai itu loh nemu bangkai, ada dua piring, di luar piring dua, dua piring itu. Satu piring kalau sudah tegak tulang punggungnya, sudah bisa bisa jalan, paham ya? Kan nggak boleh nambah lagi piring yang kedua, ya Terus apa yang dia lakukan? Hah? Yang dia lakukan apa? Kalau sudah satu piring sudah bisa meninggalkan piring yang kedua tadi, meninggalkan sisanya. Paham ya? Boleh nggak kalau kita simpan untuk nanti khawatir darurat lagi. Boleh nggak kemarin? Boleh. Tapi jangan dimakan. Paham ya? Jangan dimakan, hati-hati. Bi qadri ma tahtaduhu darurah, sesuai dengan kadar daruratnya. Kita lihat lagi. Masya Allah. hadza yumkin an nakul. Dan oleh karena ini mungkin saja kita katakan innahu la ta'arudha baina wajibin wa musnun. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi antara yang wajib dan yang sunnah. Enggak eh, ada kontradiksi antara yang wajib dan yang sunnah. Kita lihat sini. Wala baina haram dan mubah, tidak ada juga antara haram dan mubah. Nah, enggak ada kontradiksi antara haram dan mubah. Li'annana nuqaddim al-mubah 'inda ta'arud bainal mubah wal haram. Dikarenakan kita mendahulukan perkara yang boleh ketika kontradiksi pertabrakan antara yang mubah dan haram. Ya enggak? Wa nuqaddim al-wajib 'inda ta'arud al wajib wal masnun. Dan kita mendahulukan yang wajib apabila berseberangan pertabrakan bertemu antara wajib dan yang disunahkan. Contohnya apa? Contohnya barakallahu fikum. Contohnya apa? Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Contohnya apa kemarin? Solat rotibah. Antum solat dua rakaat, taruhlah dua rakaat sebelum subuh. Baru takbir pertama Allahu Akbar. Kemudian imamnya sudah mulai solat subuh, ya jangan nekat dilanjutkan. Faham ya? Antum tinggalkan dulu solat sunnah tadi itu, ikuti solat wajibnya. Faham ya? Berarti nanti menggantikan setelah solat wajib. Faham? Tapi kalau tinggal terakhir tahiyat terakhir, eh, tinggal tasyahud terakhir, memungkinkan dia menyempurnakan sempurnakan karena eman-eman. Faham soal ini? Abdurrahman Abu? Ayo na kalau fi. Kita lihat sini. Mas'alatun permasalahan. Rajulun indahu sauban. Ada seorang lelaki dia memiliki dua pakaian. Ahaduhuma harir wasani maksubun wawa mutnam. Maksubun. Artinya apa? Kita lihat sini. Ada salah seorang dia memiliki dua pakaian. Salah satunya adalah pakaian tersebut sutra. Nah, yang satunya pakaian apa? Pakaian yang nah barakallahu fikum, pakaian surian lah taruhlah atau pakaian yang diambil dari nah barakallahu fikum mensuri atau hasilnya jadi hasil yang haram. Ewa. Ini kayak gak tepat ini, tulisannya keliru lah ini. Bukan maksud. Maksud eh, ikhwan. Ghasab. Punya antum pakai kaf atau ghain Pakai ghain. Berarti dapat benar tangannya berarti. Ghain atau kaf? Nah, keliru itu, keliru. Paham ya? Diganti ghain. Pakai ghain yang benar ya. Nah, karena nanti antum lihat setelahnya nanti napa pakai ghain. Nah, nanti bingung ini maksud itu apa? Qasaba. Tapi maksud ghasaba. Jadi artinya gini. Ada orang dia punya dua pakaian. Satunya sutra, satunya pakaian surian gitu loh. Nah, mana yang kira-kira dia pakai? Coba. Ketika mau sholat dia pakai pakaian yang sutra tadi atau pakai jubah haromen curian? Contohnya gitu, kita lihat. Wahwah mutar ilalub ila lubsi Dia terpaksa harus memakai salah satu di antara dua baju tadi itu. Fa lubsal harir li'anna al-maghsuba muharramun. Nah, barakallahu fikum li makhluk. Masya Allah, perhatikan baik-baik ini. Eh, perhatikan baik-baik ya terpaksa harus memakai salah satu dua baju tadi itu. Satunya sutra, satunya apa pakaian curian. Antum terpaksa memakai, memakai yang mana tadi andalah? Milih yang mana? Yang sutra. Kenapa kamu milih yang sutra? Karena sutra itu haram, tapi kan untuk kembali ke dia. Paham ya? Tapi kalau yang pakaian curian kan nyuri punya orang lain gitu loh, kita lihat ini. Li'anan maksuba muharramun. Dikarenakan pakaian curian tadi itu diharamkan lihakil makhluk pada hak makhluk wal harir muharramun lihakilna sedangkan sutra ini diharamkan untuk hak Allah Ta'ala Allah yang mengharamkan faham belum? mahum salah hantalah ini ayo perhatikan baik-baik wahakullah inda darurah ilahi yang kalib halalan sedangkan hak Allah Ta'ala ketika darurat berubah membalik menjadi halal fayuqaddim lubsal harir li'annahu akhaf maka dia mendahulukan memakai kain sutra tersebut dikarenakan lebih ringan Hadza min wajhin ini dari satu sisi. Wa min wajhin akhar dari sisi yang lain. Fal hariru idza idza ista'malahu fahuwa milkuh. Sutra ini walaupun dia pakai dia miliknya gitu loh. Sutra ini walaupun dipakai milik siapa? Milik dia. Paham belum? Fahuwa milkuh, maka itu milik dia. Wala yatawaqqa an yakuna hunaka niza' dan enggak akan terjadi perselisihan di sana. Enggak akan ada yang ngomentari, enggak ada yang ngerintik, enggak ada yang komplain Nah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, enggak ada yang komplain di situ ya. Nah, enggak ada kritikan karena milik dia sutranya walaupun haram milik dia. Wal khusumat enggak ada per permusuhan filipsih ketika dia pakai sutra tadi itu. Kenapa kok enggak ada permusuhan milik dia? Sutranya milik dia. Nah, ketika dia lagi pergi kemudian beli sutra misalkan milik dia. Wal maksud sedangkan pakaian surian milik siapa? Ya milik orang yang dia apa? Milik orang yang dia telah dituri pakaian tadi itu. Kita lihat ini, wal maksud yatawaqqa an yakuna fihi khusumat. Karena kalau dia sedangkan memakai pakaian curian tadi itu, memungkinkan terjadi permusuhan, memungkinkan terjadi perselisihan. Wah ini jubahku kok dipakai nih. Oh, jubah siapa? Ya? Jubahku kemarin mana beli, oh, bohong ini jubah Haramain ini ada nomor ini ini, ini nomor serinya gini-gini. Paham ya? Ribut gitu loh karena jubah curian. Paham belum? Tapi kalau yang pertama enggak ribut karena sutra milik dia gitu loh. Milik siapa sutranya? Milik pemiliknya. Itu. Nah, kita lihat sini. Masya Allah bagus sekali contohnya nih ya. Nah, wa may tarattab alaihi asyad an yadai al-malik. Dan sesuatu yang akan ditimbulkan di balik itu nanti lebih parah lagi. Pemiliknya akan mengaku-ngaku, ya enggak? Oh, ini milikku, ini Zubani aroma ini milikku. Bukan, anak kemarin nemu, nemu di mana pojokan katanya. Ya, nemu di pojokan katanya. Paham ya? Buktinya mana kalau punyamu? Ini buktinya, ada buktinya. Perselisihan karena milik orang lain itu annahu bi khilafil harir. bahwasanya berbeda halnya dengan sutra. Misal an yad'il malik annahu na'am barakallahu fikum ma'id atau min jinsin rafi' atau ma asbah dzalik bi khilafil harir. Ya enggak? Na'am barakallahu fikum. Uh, eh, asad an yad'il malik annahu uh, annahu bi khilafil harir misal an yada'il malik annahu ma'id. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berbeda halnya ketika dia memakai pakaian sutra tadi itu. Paham ya? paling eh, paling-paling orang ngomong ini terlalu bergaya ini. Ini jenis pakaian yang orang yang tinggi ini. Paling-paling seperti itu aja, itu aja. Kalau untuk mengaku-ngaku enggak bisa karena sutra milik dia. Kesimpulannya di sini, kenapa kok diperintahkan atau diarahkan untuk memakai yang sutra? Karena sutra milik dia. Sedangkan kalau pakaian surian tadi milik orang lain itu loh, sehingga akan menimbulkan komplain nanti. Paham ya? Menimbulkan taib. Nah, menimbulkan komplain, kemudian apa? Pertikaian, permusuhan. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Kita ambil satu lagi, masalah permasalahan yang baru. Lau kana hunaka qutar askari au ghairu yakhlu minal muslihin alladzina yu'ammil yu'allimuna an-nas ahkama dinihim. Kalau di sana ada nah barakallahu fikum ada tempat-tempat markas tentara atau yang selainnya yang di situ taib kosong dari orang-orang yang memperbaiki biasanya tentara-tentara kan tahu sendiri faham ya mereka kan biasanya terdidik terlatih sesuatu yang keras biasanya faham ya nah di sana di kompleks tentara tersebut di tempat-tempat tentara tersebut atau di markas-markas tersebut nam kosong dari orang-orang yang bisa memperbaiki yang bisa mengajari manusia dari tentang hukum-hukum agama mereka. Wala yasmah li ahadin bil wazifah fi hadzal makan dan tidak diizinkan. Ya, Wala yasmah enggak diizinkan seorang pun untuk bekerja di tempat ini illa an yahlat lihyatah. Kecuali harus apa? Mencukur jenggotnya. Paham ya? Jadi disyaratkan kalau kerja di markas kami sini syaratnya cukur jenggot. Nah, barakallahu fiikum ya seperti itu. Perhatikan baik-baik. Awal, nah barakallahu fikum syaratnya harus cukur jenggot. Fahal Nam ahlik lahyati wa ad'u ilallah fi hadzal makan. Maksudnya gini maksudnya. Kalau kamu mau masuk kompleks kami, markas kami dakwah, silakan dakwah tauhid. Kalau Allah kalau Rasul enggak masalah, tapi syaratnya satu. Cukur jenggotmu. Syaratnya gitu. Orangnya ngomong gitu. Yang di markas tentara tadi itu. Akhirnya dai ini karena ingin mengharapkan uang atau gaji, dia malah benar-benar cukur. Ini keliru. Kita lihat sini. Kita lihat ya. Apakah aku harus mencukur jenggotku dan aku berdakwah di situ di tempat tersebut? Aku atsruquhum bil kuliah aku atau aku tinggalkan mereka secara total? Wah, nggak mau kalau itu syaratnya. Paham belum? Dulu pernah anak diundang, contoh aja ya. Diundang untuk khutbah Id kalau tidak salah itu ya, saat itu anak juga terlupakan di Mabes markas besar. Paham ya? Nah, kalau tidak salah itu polisi atau tentara waktu itu. Tapi syaratnya satu, harus mau disoting. Foto soting, kemudian dimasukkan dalam televisi. Karena bilang, "Afan jiddan, untuk ini kami tidak bisa dan tidak menerima." Kalau khutbah saja eh, yang direkam audio saja tanpa mensoting dan juga tanpa merekam kami, siap. Kata mereka kalau gitu nggak bisa, Pak. Ini untuk dokumenter, untuk simpanan katanya. Ya udah mungkin anak mengundurkan diri. Setelah itu udah selesai. Caranya gitu, jangan antum, "Oh iya, siap." Siap, Pak. Memang ya? karena tentara siap Bukan seperti itu, ini haram. Antum masuk ke situ syuting antum, syuting kemudian masukkan ke eh, ke apa ke dunia internet jadi viral nanti. Paham ya? Terkenal itu ya. Nah, tapi kan haram di situ antum. Paham ya? Seperti itu. Jadi milih jangan. Kita lihat ini bagaimana jawabannya. Al-ijabah jawabannya utrukhum bil kulliyah. Tinggalkan mereka secara total sudah daripada jenggotmu hilang. Ya enggak, Bang? Daripada apa yang hilang tadi? Eh, <laughs> jenggotnya hilang. Paham ya? Daripada jenggotnya hilang, Nah, barakallahu fiikum tinggalkan, enggak usah dakwah di situ, cari tempat lain. Dakwah kan enggak harus di Mabes, ya enggak? Dakwah harus di Mabes mah? Enggak harus. Dakwah bisa di mana-mana saja kan? Contohnya di mana? Di pasar. <laughs> Ya, mungkin di pojokan pasar mungkin mendakwai orang yang lagi anu di di, di dakwai, diajak ngaji. Ya mungkin aja kan, paham ya? Nah, barakallahu fiikum Di mana lagi contohnya? Enggak harus di markas bersal, enggak harus kan? Di mana aja contohnya lain? Di rumah juga bisa, di masjid juga bisa itu, loh. Paham ya? Jangan sampai gara-gara ingin mendapatkan gaji atau uang akhirnya mengorbankan agamanya. Kita lihat sini. Li'anna Allah Ta'ala yaqul dikatakan Allah Ta'ala berkata, "Laisa 'alaika hudahum." Bukan di tanganmu hidayah mereka. Walakin Allah yahdi may Akan tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yaqulu azza wa jal. "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Wad'u syai' fi maudi'ihi Mahumi. Ah, upayakan ditahan dulu ya. Naam. Wal mau'idatul hasanah dan dengan nasihat yang bagus. Wala yumkin ad-da'wa ila Allah bil ma'siyah itlaqan. Enggak mungkin berdakwah kepada Allah dengan cara maksiat secara mutlak jangan. Demi mendapatkan apa? Pengikut akhirnya dia harus apa? Mengorbankan jenggotnya jangan. Paham ya? Nah, walaupun gajinya besar. Contohnya antum alhamdulillah. Suatu ketika sudah bisa berdakwah ditawari eh, sama tolong mabes lah markas besar polisi atau tentara atau kantoran lah gitu. Ini Ustaz Talha, eh, Ustaz apa? Ustaz Hamdalah. Contohnya gitu ya, ditawari ini Bapak kalau mau dakwah di sini bisa, Pak. Gajinya enggak usah besar-besar, satu pekan satu M misalkan. Enggak sembarang satu M atau satu pekan. Dikasih santunan. Tapi syaratnya satu. Nah, apa itu misalkan? Pak handola ini harus ukur jenggot dan telananya isbal. Antum milih mundur enggak usah dakwah di situ atau tetap nekat masuk? Hah? Apa? Harus mundur. sunat seperti tegas seperti itu. Jangan wah ini ada kesempatan nih, mencari kesempitan dan kesempatan ini. Paham ya? Allah musta'an. Jangan seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Terbalik ya. Malah pas. Kita lihat di sini kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Jangan mengorbankan agamanya demi dunia itu jangan. Bahaya. Bahaya. Nah barakallahu fikum. Wala yumkin ad dawah ila Allah Ta'ala bil ma'siyah itlaqan. Dan enggak mungkin berdakwah kepada jalan Allah dengan cara maksiat enggak mungkin. Antum berdakwah walaupun makan seadanya, walaupun setiap hari lauknya cuma belalang. Halal gitu daripada antum makan uang haram. Daripada uang makan uang riba misalkan. Lebih enak mana coba? Makan uang riba atau belalang? Belalang gitu loh. Paham ya? Nah barakallahu halal kan belalang? Halal gitu loh. Termasuk bangkai yang dikecualikan halal itu ya belalang sama ikan tadi itu. Paham ya seperti itu. Menunjukkan bahwasanya orang berdakwah itu sabar itu loh. Ya, sabar, rezeki sudah diatur semuanya, enggak usah khawatir gitu loh. Khawatir enggak antum? Enggak usah khawatir. Kita lihat di ini. Wa anta idza halaqta lihyatak wa qa'ta fil ma'siyah. Karena kamu kalau mencukur jenggotmu, kamu jatuh terjatuh dalam kemaksiatan. Wa laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Bayangkan, kalaupun antum sudah cukur jenggotnya, masuk ke ruangan tadi dakwah pun belum tentu mereka mau. Lewat tentara polisi misalkan, antum dakwai, Semuanya kami harapkan agar memelihara jenggotnya. Enggak mau mereka. Paham ya? Padahal antum sudah memenuhi syarat mereka kan? Jadi ketika antum memenuhi syarat mereka tadi, dicukur jenggotnya kemudian berdakwah di situ, belum tentu mereka dapat hidayah juga. Karena hidayah tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi walaysa 'alaika hudahum thumma innahu rubbama tahlik lihyah binaan 'ala ma tadunnuhu minal masalih wala tatahaqqaq lak Fata'ti mafsadatan muhaqqaqatan lima maslahatin ghairu muhaqqaqah. Artinya gini. Kemudian bisa jadi kamu sudah mencukur jenggotmu karena membangun sangkaan dan dugaan bahwasannya akan mendatangkan maslahat. Wah, kalau anak cukur jenggotnya nanti mungkin anak masuk ke ruangan itu bisa mendakwai para polisi tentara. Akhirnya mereka rujuk kembali kepada Al-Qur'an Sunnah misalkan. Itu sangkaanmu gitu loh. Sangkaan orang tadi itu. Eh, wala tatahaqqaq padahal enggak terwujudkan gitu loh. Akhirnya apa? setelah nggak terwujudkan fatati mafsadatan akhirnya datang kerusakan yang benar-benar terwujudkan jenggotnya dicukur habis demi apa demi ingin meraih maslahah kepentingan manfaat yang tidak apa yang tidak terwujudkan tadi itu paham ya yang belum tentu terwujudkan antum inginnya mereka dapat hidayah dengan mencukur jenggot tadi itu ternyata apa ternyata mereka pun juga tidak mau mengikuti apa petunjuk nggak mau ngikutin kebenaran berarti bisa apa yang terjatuh di sini yang mendakwahkan ini sudah terjatuh dalam kerusakan, jenggotnya sudah habis, nggak bisa mendapatkan hidayah mereka. nggak bisa meraih mereka untuk menuju hidayah. Faham maksudnya? Sabar, dakwah itu sabar ya. Jangan sampai nanti kerusak-kerusuk. Nah, barakallahu fikum terburu-buru akhirnya terjatuh dalam kemaksiatan itu jangan. Nah, Ini insya Allah bisa ya kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena eh, bersangkutan dengan pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Wassallallahu alaihi wasallam. alamin.